Bismillahirrahmanirrahim. Allah ighfir lil haj waliman liman staghraq walimanis min wa limas wa Keliru tulis. Allahumma Allah ikhfir mugi ngapura panjenengan lil haj kanggo wong sing haji. Waliman lan kanggo wong istighfara kang njalukake ngapura lahu kadhewe man. Keliru keliru nulis. Sapa haju wong kang haji. Iki dalile donga tinunga iku kenek, ndongane wong liya kenek, ndongane awake dhewe ya kenek. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Muhammad na'udzubika minan nar. Ini donga tawas tawasul sik nyebut Jibril barang. Ya Allah Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil cantuannya Muhammad lindungi kami dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa min asin la asfa'. Ya Allah lindungi aku dari ilmu yang tidak manfaat, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengar. Allah mahini miskinan wa tawafani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. nindu Humaimi. <laughs> Allah ya Allah, ya ini miskinan hidupkan aku sebagai orang miskin. Watawfani miskinan, wafatkan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Wa in asqal asqiya, sungguh orang yang paling celaka adalah man orang ijtama yang terkumpul alih pada dirinya fakru dunya wa adzabul akhirah neng dunya melarat neng akhirat dikepo <laughs> Kaina. Allahumma ya Allah ini as'aluka minal khair. Sungguh aku mohon padamu semua kebaikan kulihi. Ma itu mafulnya, min itu bayar. Ma ing parang alim tu yang aku tahu min sangking khair. Ma malam alam dan kebaikan yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyar aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Kuli semuanya. Ma alim tu min ma wa malam alam. Kejelekan yang aku tahu dan kejelekan yang aku tidak tahu. Ya wis hadis tak pilih kabeh Hasan Soki Hasan karek nglakoni tok. Enggak usah dijajai sah. Eh, Jawa Nabi sah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah, baguskan akibat kami dalam segala urusan. Selamatkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Allahumma man wala min, ummin amri ummati syai'an Ya Allah barang siapa menguasai urusan umatku sedikit. Jadi RW, RT, jadi pacaman, bupati. Fasyaku ini lalu dia memberat-beratkan harga minyak pada mereka. Fasyaku alim, maka perberatkan siksa atasnya ya Allah. Hmm. Waman walamin wala min amri ummati syai'an dan barang siapa mengurusi urusan umatku menjabat. Farofaku dia pun kasih sayang bim dengan umatku. Enggak gelem ngelarang-larang nih. Mending dia yang rugi ketimbang umat yang sengsara. Farfuk maka sayangi pula dia ya Allah. Karena telah menyayangi umatku. rawah Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Iki tunggu ijazah untuk Pak Muzaki. Allah mazidna wala tangkusna. Ya Allah sampean tambahi setunggal malih. Jangan kau kurangi. Wa akrimna wala tuhinna. Muliakan kami, wala tuhinna jangan kau hinakan kami. Wala tuhinna harokat yang benar. Wa atina wala tahrimna dan berilah kami dan jangan kau halangi kami. Wa atirna wala tukfir alaina dan menangkan kami utamakan kami jangan kau utamakan orang lain mengalahkan kami wa ardina buatlah kami ridho puas waradu anha mungkin-mungkin panjenengan juga ridho anna dari kami kurang tujuh menit Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa a'udzubika min haula'il arba ya, tadi ya Allah Sungguh aku berlindung padamu dari hati yang tidak mau tunduk. Doa yang tidak didengar. Eh, jiwa yang tidak pernah puas. Sisi kurang, luru kurang, telu kurang. Wa min ilmin la yang fa dan ilmu yang tidak manfaat. Allah marzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu endak. Ya Allah, anugerahkan pada kami cintamu dan cinta orang yang mana cintanya bermanfaat padamu mendekatkan di sisimu. Allah Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu. Ya Allah, apa yang kau anugerahkan padaku dari sesuatu yang aku suka. Kepingin motor, diwe motor, kepingin duit, diwe duit. Faj'alhu quwwatan, jadikan itu menjadi penguat motivasi bagiku. Fima tuhibbu melakukan ibadah yang engkau suka. Sedangkan aku cinta ternyata engkau jauhkan, enggak dituruti. Pengen montor tiba enggak keturutan. Pengen muda bangkat menjadi jekan enggak keturutan Allahumma wa ma zawaita sesuatu yang kau jauhkan ani dari aku mimma uhibbu pada aku suka Faj'alu faraghan li maka jadikan itu menjadi longgarnya hatiku fima tuhibbu untuk melakukan ibadah yang kau suka alhamdulillah enggak rapi karo hari ayu lamun si rapi karo sing ayu salat enggak kelingan peng pengira kur kelingan wong ayu eh. hmm. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa faj'alni luqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah sungguh aku berlindung padamu dari berubahnya kenikmatanmu. Enak-enak sukses moro-moro berubah jangan. Wa tahawuli afiatika dan berpindahnya keselamatan darimu. Enak-enak selamat moro-moro kebentuk wa faj'ati nikmatika dan mendadaknya siksaanmu wa jami'i sakhatika semua murkamu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq ya Allah aku berlindung padamu dari akhlak yang sangat jelek wal akmal amal yang sangat jelek wal ahwa keinginan nafsu yang sangat jelek wal adwa penyakit yang sangat jelek kudikan teman-teman Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahti biha qalbi doa ya Allah aku mohon padamu rahmat dari sisimu langsung tidak lewat orang lain biar saya nggak merasa hutang bu budi tahdi di dengan rahmat itu engkau hidayahi hatiku wa tajma'u amri dengan rahmat itu engkau satukan urusanku nggak murat marit wa talummu bukan tulimmu nah, tulimmu menimpakan wa talummu biasa asli dan engkau kumpulkan eh, ya podo murat marit wa tusriku biha dan kau perbaiki barangku yang hilang Watar kau biha syaiti engkau angkat derajatnya syaiti orang yang ada di dekatku anak istri keluarga diangkat derajat wa zaki biha amali engkau sucikan dengan rahmat itu amalku Watul himuni biha rusti dengan rahmat itu kau beri ilham aku tentang petunjukku wa taruddu biha ulfati engkau kembalikan dengan rahmat itu ulfati ke akrapanku wa biha min kulli engkau lindungi aku dengan rahmat itu dari segala kejahatan Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah anugerahkan padaku iman yakin yang setelah itu tidak terjadi kufur lagi. Wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Mohon rahmat yang dengan rahmat aku bisa mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-fawza fil qada wa nuzul syuhada wa aisyah suada wa nasra alal a'da. Ya Allah mohon padamu keselamatan dalam menghadapi kodok dan mati apa eh, eh, maksudnya mati seperti orang yang mati syahid hidupnya orang-orang yang bahagia menang atas musuh-musuh Allahumma ini unzilu bika hajati ya Allah hanya padamu kulaporkan hajatku ini fa in qasura wa amali eh, jika pendapatku pikiranku cepat cingkrang dan perbuatanku lemah kurang iftaqartu ila rahmatika aku membutuhkan rahmatmu fa'as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur aku mohon padamu wahidat yang menentukan segala perkara yang menyembuhkan dada kama tujiru bainal bukur sebagaimana anda engkau satukan antara lautan aku mohon antujironi min adabi sa'ir selamatkan aku dari adab neraka yang sangat panas wa min ta'wati subur selamatkan aku dari seruan celaka wa min fitnatil kubur selamatkan aku dari siksa kubur Allahumma ma qasura anhu ra'yi ya Allah sesuatu yang pendapatku tidak mencapai ke sana cepat walam tublughu niyati tablughu niyati niatku belum mencapai ke sana walam tablughu masalah itu aku juga belum menyentuh ke sana min khairin wa taubatal itu kebaikan pernah kau janjikan pada seorang dari makhlukmu au khairin anta mu'ti ahadan atau kebaikan yang akan kau berikan pada seorang hambamu fa inni arghab ilaika aku juga ingin itu ya Allah wa as'aluka bi rahmatika ya arhamar rahim aku juga memohon itu dengan rahmatmu Allahumma ya dal habli syadid wal amri rasyid as'aluka al amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud bersama para malaikat yang menyaksikanmu ar-ruk'is sujud yang rukuk terus rukuk sujud terus al mufina bil uhud yang senantiasa memenuhi janji innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid Allahumma ij'alna hadin muhtadin Ya Allah jadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk orang lain juga mengamalkan petunjuk wal ghairu dhallin wala mundilin silman li auliaka kami nyatakan damai kepada para kekasihmu bolo wali-wali Allah wa aduwan bi a'daika dan menyatakan musuh dengan para musuhmu. Nuhibbu bihubbik. Ya. Dengan cintamu pula kami mencintai man ahabbaka orang yang mencintai kamu. Wa nu'adi bi adawatika man khalafat Dengan permusuhanmu kami juga memusuhi orang yang menentangmu. Allah mahada doa wa alaikal ijabah. Ini doa kami Allah. Engkau yang meng mengijabai. Wa hadal juhdu alaika tuklan. Ini upaya keras kami. Dan pada kamu kami berserah diri. Bukan jahdu. Kalau jahdu itu payah. Kalau itu ijtihad. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran baina يدي ونورا من خلفي ونورا من عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي تاكينكو ونورا في دمي ونورا في عظامي lungku juga نور kalau semuanya نور memandang hak hak memandang batil batil Allah a'zim li nuran. Ya Allah besarkan nur untuk saya. Wa a'tini nuran waj'al li nuran. Subhanallah ta'atafa bil inzi Maha suci Allah yang memiliki sifat kemuliaan. Wa qala dan dia pun berkata dengan kemuliaan. Subhanallah di lapisal majdi. Maha suci Allah yang memakai sifat keluhuran. Wa takarrama dan menjadi mulia karena sifat keluhuran itu. Subhanallah di layam bagi tasbihu illalah Maha suci Allah yang mana tasbih tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil majid wal karam, subhana dzil jalali wal ikram. Oh, tibake luweh rong menit. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعطنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا حبه إلى حبك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وأجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليه من قال وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قال وعمل ونية واعتقاد ونسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وخيرا وبركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين